Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Yunsabu li ta'ifatin minan naskara siu hawalal arsy. Yunsabu diangkat atau diciptakan digawe li ta'ifatin kedhe sekelompok minan nasi sanging manusa. Apa sing diangkat karo siu apa pira-pira kursi, kursi singgasana hawalal arsy ana ing seputar aras yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Wujuhum utawi wajahe taifatun minan nas. Iku kalko mariko dene rembulan Lailatul Badri ana ing malam purnama. Yafza'u padha kaget sapa annasu manusa wa hum halate taifatun minan nas la yafza'una ora padha kaget sapa taifah. Wa yakhafu lan padha kuwatir sapa annasu manusa wa hum halate taifah tiang-tiang sae iku la yakhafun. Ora padha kuwatir. wa hum taifatun sing ngaten iki wau auliya Allah iku pira-pira kekasih Allah alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun sing boten nate wedi boten nate susah faqila man haula ya rasulullah man iku sinten haula ite mengkon-mengkon kabeh ya rasulullah faqala mengko dawa sapa nabi Humutawi utawi haula iku almutahabuna iku wong sing saling seneng kabeh saling seneng Neng kancane utawa ning gurune neng keluargane filahi ing dalam Allah taala. Warahu lang riwayat hadis sapa Abu Hurairah ta radhiyallahu anhu wa qala fihi inna haulal arsy. Saat temene ana ing seputar aras mana biru te ana pira-pira mimbar, mimbar-mimbar podium niku minurin saking nur. Alaiha kang kuwe ngatasé manabir kaum te kaum libasung kang te pakaiane kaum nurun iku cahaya wa ujum te wajahe kaum ku nurun iku cahaya. Laisu ora ana sapa kabeh bi ambiya'a klan nabi wala syuhada lan pira-pira wong sing mati syahid. Mereka itu bukan nabi, bukan mati syahid. Tapi yakhbituhum. Iku ngepingini maksudnya sederajat hum ing kabeh sapa nabiun pira-pira nabi wa syuhada. Artinya orang-orang itu ndak nabi tapi jeng jengben bareng nabi. Faqalu ya Rasulullah sifhum lana. Sif kula nyifati panjenengan ing wong akeh lana kedhi kita faqala hum al mutahabuna fillah Hum ta kabeh al mutahabuna sing saling seneng kabeh fillahi ing dalam Allah. Wong-wong sing seneng Allah banget, kekancan faktore seneng Allah, wal mutajalisuna lan sungking lungguh-lungguhan kabeh. Berteman duduk, berteman jagungan kabeh fillahi ing dalam Allah. Wal mutazawiruna lan saling ziarah, saling tilik, nggih saling ketemu ya fillahi ing dalam Allah. Kula niku wingi-wingi jan kepikiran nggih kula kepikiran supados saya ngaji itu kan mulai 2004. Cuma sing ngaji teng mriki terbuka mulai 2005 pinten. Jelas niki tajdi niat bahwa pertemanan kula jenengan ku kabeh napa villa. Allah nak pertemanan niki villa jeng ben jenengan diberi satu mimbar yang semuanya serba nur. Itu gini ku tiang-tiang sing kekancan krono napa Allah. Pun ajenan ngadil kulo Kekancan krono Allah iku buatin kudu sedekah teng kulo hormat kulo buatin misalnya sing seneng sedekah nggih angsal. Sing buatin seneng nggih angsal nak pertimbangan Islam. misalnya timbang duit tak kena Gus Bak, Gus Bak wis sugih tak kena bojoku wae sing melarat. Itu gak Islami, faham gak Faham gak Niku gak nopo? Islami. Sementara ojo krono medit duit tak kena Gus Bak Eman, tak kena bojo iman tak kena anak Eman, tak kena mbah Eman. Itu bodoh nanti pun pun keliru banget. Ini penting kalau aturakan kalau akhir-akhir ini sering nopo guys, sering ngipi, sering panjang susah. Kulon nganti saat ini susah kulo teng dunia ku sitok Maksiat itu menciptakan ekonomi. Jadi kalau aku seneng ibadah teng dunia namun haji. Buatan seneng haji, seneng sistem ibadah haji. Niki logikanya gini, gini, misalnya ada doli sebelum ditutup. Kalau ada komplek prostitusi itu artinya kan transaksi seknya juga bayar. Nanti di seputar situ ono bakul mie. Mungkin taksi malam-malam yang antarkan hidung belang. Nanti mungkin seputar situ juga laris. Macam-macam. Makanya itu yang diwawancarai di Keramat Tungkak dulu di Jakarta itu lucu. Ada bakul mie itu orangnya soleh. Dia ya tidak pernah zina, ya tidak pernah apa-apa, tapi dia bakul mie seputar situ. Ketika ditutup ditanya, kamu susah ya? Susah sekarang sepi. <laughs> itu kan lucu. Jadi jadi jangan kira Anda yang tidak berzina itu terus tidak memberi kontribusi. Mungkin kita supir taksi atau supir becak. Paham ya? Mungkin kita punya warung seputar situ yang larisi ya orang-orang yang mau ke situ. Jadi sing iso nandingi niku namung haji. Haji itu satu-satunya ibadah sing iso nandingi gemerlap ibadah maksiat. Orang datang ke Las Vegas itu hanya berapa? Yang datang ke Hollywood hanya berapa? Tapi kalau yang datang di haji itu melibatkan sih ada hotel, ada catering, uangnya triliunan yang dikorupsi di Indonesia saja nopo triliun. Darinya satu ibadah yang mencipt ibadah tapi nyipta nopo ekonomi. Selama ini ekonomi itu masih kalah dengan maksiat. Ayo penjualan tas bebek kondom kata bunti. Yang bisa nandingi itu hanya nopo haji. Bahkan saya diceritani teman-teman itu yang hidup, yang sekolah di Italia itu Vatikan tuh paling susah itu mikir haji karena kota suci Roma itu tidak seramai nopo Ka'bah. Sama padahal agama Kristen tuh lebih banyak. Artinya orang Kristen lebih banyak lebih mapan, tapi kok tetap rame Ka'bah ya, soalnya Ka'bah kok rame Ka'bah. Itu udah hanya musim haji. Misa yang suci di Vatikan saja masih rame umroh. Enggak usah ditandingi haji, baru dengan umroh aja. Tidak bisa. Bahkan penerbang-penerbang dari Inggris dari mana-mana itu gak bisa membayangkan kalau di dunia ini tidak musim haji karena surplusnya para apa pebisnis pesawat itu ya pas musim apa haji itu kan banyak tuh yang pesawat dari Perancis Inggris terus Lapi Garuda di piloti Perancis berangkat tapi tetap <laughs> supirnya saya budi <laughs> Perancis Lalu sodakallahul azim ketika Allah dawuh ja'alallahul ka'batal Baitul Haram qiyamal linnas. Allah buatin dawuh kiamal lil mukminin tapi kiamal linnas. Jadi Ka'bah itu akan diciptakan Allah sebagai kiaman linnas, soko gurune menuso. Karena sekarang sistem perdagangan di dunia itu termasuk faktori hidup itu karena musim haji dan apa umrah. Nah, itu kita harus syukur. Ada ibadah yang hasilon apa? Duit. Karena banyak maksiat yang sudah menghasilkan apa? Duit. Jadi kalau suwon jenengan seneng kulo kulo seneng jenengan kabeh menapa villa, villa. gus pokoke kabeh perhitungane faktor apa Subhanahu wa taala niki sing terakhir kulo tutup ngaji ilmu akidah masalah niki mawon nomor kali itu hanya ulama yang tahu kenapa kita mencintai Allah dan ini saya tidak bikin-bikin saya berkali-kali belajar kitab kados Bukhari Muslim oleh hadis soha sampai sing doif sampai setengah mau untuk sampai hadis nggak jelas boh mau dok boh nopo sohai. Tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini dan saya percaya karena ini real nyata. Wa sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asyadili. Semua ulama mengutip makalah ini. Wa ulumil Qur'an fi asma'ihi ta'ala. Jadi soko guru ilmu Quran namun setunggal ketika mensifati Allah saja ada katanya saja. Lainnya itu itu karena menjelaskan manusia. Misalnya begini, ini contoh gitu, terutama konco-konco sing apal Quran. Misalnya Allah hanya dawuh datar gitu. Wa huwal yuhyi wa yumit. Wa huwa Allah wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, ono Ruhin, ono manusia manusia ngeten Terus kita akan akan bilang, manusia itu bisa urip nak nganggo jantung, nganggo paru-paru, Manusia bisa urep nak uteke gak remek, gak diklindes truk. Nak jantungnya oke itu benar. Karena sudah kadung jadi begini. Tapi ini ilmu yang ditopang adat karena manusia ya sudah begini maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru. Tapi itu ilmu kesekian. Hakikote el iku ra ilmu iku hakikote ra ilmu yang kita lihat manusia urip iku butuh jantung, butuh paru-paru. Itu udah ilmu. Itu yang kita ketahui. Paham ya? Tapi nak hakikate ilmu ya namun setunggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul Ya Allah iku sing dadi ilmu. Artinya ngene, ketika Allah gawe menusa sangka pasir. Ora ana jantunge, ora ana paru-parune, ora ana unsur kehidupane. Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan. Tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya. Tapi Allah bisa. Wahwalladhi yuhyi. Karena Allah memang bisa menghidupkan. Nah pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah. Kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan. Karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah. Maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah. Allah ya akan mampu menghidupkan lagi. Lah kita kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung terus ini ke teman-teman. orang Islam diam-diam memelok ya mamang pisan. Mosok wis mati suwi so tangin neh carane piye lha iku wis lha iku musibah. Napa iku napa musibah?